kita kaum muslimin dan muslimat harus mengenali bagaimana sejarah sejarah zaman kelahiran Nabi Muhammad SAW itu zaman gelap gulita karena kesusuran karena kemusyrikan karena kemungkaran karena kemaksiatan karena kejahilan apa sebab zaman itu zaman sangat merosot sangat zaman sangat rusak karena kurang lebih 600 tahun dunia ini kosong dari pimpinan yang asli kosong dari nabi dari rasul dari pimpinan yang asli kurang lebih 600 tahun bagaimana setelah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah dengan agama Islam menyampaikan kepada umat Bani Israel waktu itu tidak lama direaksi oleh kaum Yahudi, Bani Israel direaksi oleh kaum Yahudi dikejar-kejar akan dibunuh. Yang mana gerombolan reaksioner yang akan membunuh Nabi Isa itu dipimpin oleh pemimpinnya namanya Yahuda. Waktu mereka mengejar-ngejar Isa, Isa masuk di rumah, mereka masuk dengan paniknya, dengan sangat marahnya, karena mereka mengancam Isa dan akan membunuhnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam diangkatnya ke langit. Mereka itu akhir dari paniknya kabur. Pemimpin mereka sendiri, yang Yahuda, itu diserupakan oleh Allah, dipandang oleh orang-orang itu seakan-akan itulah Isa. Itu yang ditangkap, itu yang dibunuh, itu yang disalib. Bukan Isa. Allah cerita dalam Al-Quran. وَمَا wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalib Isa, tapi diserupakan oleh Allah SWT. Lainnya nah, kemana? Laki-laki nah, oleh Allah SWT. Wa ma qataluhu yaqinan Allah ilaihi. Mereka tidak membunuh Isa sama saja membunuh Isa. Lainnya nah, kemana? Sarrafa'ahu Allah ilaihi. Diangkat oleh Allah ke langit. Bila masih di langit dan hidup belum mati. Nah, nah sudah sudah. Jadi kita kaum muslimin berdasar Al-Quran, berdasar hak dan kebenaran, bahwa yang disalib, yang dipendek bukan Nabi Isa alaihissalam. Tahu dari mana kita? Allah sendiri berkata, wa ma qataluhu wa ma salatuhu lakin syubyalahu. Nah Isa kemana? Wa ma qad yaqinan Allah ilaih, ilaih. Jadi harus kembali ke Al-Quran dan sendiri. Nah, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dunia ini lain. Kosong. Enggak ada Nabi, enggak ada Rasul. Bukan enam hari, bukan enam bulan, bukan enam tahun, tapi kurang lebih sampai ratus tahun. Kita bayangkan. Desa, ya, enggak ada kiai, enggak ada ulama, enggak ada pengajian. Ya, walaupun dulu yang ada, akhirnya ada sama sekali. Tiga bulan saja Empat bulan, gratis kompo eh, apa, langgar bisa jadi kompo Kenapa? Sunnah ada merosot, kan tidak ada kan begitu. Ada desa, tidak ada ulamanya, tidak ada kiainya, dan pengajiannya. Tiga bulan, empat, enam bulan, apalagi tahun, dua tahun, tiga tahun, berapa. Akhirnya bagaimana? Kan merosot. Tinggal ceritanya saja. Dulu desa ini ada orang Islam yang ahli pada sekarang. tapi Kenapa? Tidak ada yang membina. Padahal cuma enam bulan anggap tahun atau dua tahun. Bagaimana kalau sudah enam eh, eh, ratus tahun, enam abad Oke. Maka dunia internasional waktu itu, dunia internasional waktu itu bukan seperti dunia sekarang yang dunia kok. Dulu hanya dari Bizantin, Arabia, lalu Persia, India, Cina. Kan daerah itu, ini bangsa-bangsa lama. Ini dunia Amerika apakah kan belum ada belum belum belum, Amerika yang dibuka oleh Christopher Columbus abad keberapa? 8 yang dunia internasional waktu itu kesemuanya dihinggapi kegelapan. Apanya gelap? Hati, pikiran, dan akal mereka gelap. Gelap karena apa? Karena kufur, karena syirik, karena mungkar, karena maksiat, karena jahil. Apa sebab? Tidak ada pimpinan yang asli. Tidak ada pimpinan yang asli, tidak ada nabi dan rasul. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan ke sana, umpama dibiarkan oleh Allah. Umpama dibiarkan, sudah tidak ditolong, tidak akan dikasih pemimpin lagi. Bagaimana nah, nasib manusia? Akan menjadi hunkal an'ami fal hud, ah, akan jatuh terhadap manusia lebih hina, lebih jelek daripada he, hewan. Umpama tidak ada eh, pertolongan dari Allah SWT. Sudah sudah, justru dalam zaman yang demikian rupa, masa yang demikian rupa dan manusia demikian rupa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk menjadi calon pemimpin, calon rasul dan akan memberantas semua kekufuran, kemusikan, kejahat, kemungkaran, kemaksiatan, kejahilan dan akan membina manusia, menyelamatkan manusia dan dunia sampai ke dalam alam akhir. Maka dari mulai lahir sampai diutus sampai wafat dijaga oleh Allah SWT. Tidak terpengaruh oleh keadaan sama Padahal menurut ibu jiwa, jiwa kanak-kanak, ya, jiwa manusia. Itu anak itu selalu terpengaruh oleh apa? Milu, oleh keadaan. Anak, orang, itu selalu terpengaruh oleh keadaan. Anggap didikan rumah tangga, didikan sekolah, pengaruh masyarakat. Yang lebih kuat yang mana? Pengaruh masyarakat itu. Milu, bi'ah. padahal bi'ah, milu jadi walaupun bagaimana kalau masyarakatnya baik, orang akan baik. Kalau masyarakat jelek, itu internasional itu keadaan, kenyataan, apa yang ada dalam alam dunia ini. Ini semua Tuhan. Tapi Nabi Muhammad SAW mulai lahir sampai dewasa sampai diutus oleh Allah SWT tidak terpengaruh oleh keadaan masa pada waktu itu sama sekali tidak terpengaruh sama sekali. Mengapa? Karena sangat dijaganya oleh Allah Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku dibina oleh Allah, dididik oleh Allah, maka baguslah didikan Allah Subhanahu wa taala. Utuh memang calon pemimpin, calon rasul, Dakwah penyelamat manusia keseluruhannya. Sebab dan akhirat. Nah, jaga oleh Allah SWT. Maka saudara-saudara, sesampai saatnya ketika berusia 40 tahun lebih 6 bulan dan beberapa hari itu Nabi memikirkan keadaan manusia lalu pada malam 17 Ramadan juga hari Senin Ketika Nabi berusia 40 tahun lebih 6 bulan, waktu itu Nabi sedang di Gua Hira, utus dengan oleh Allah SWT diberi wahyu untuk menjadi Rasul, penutup dan kepada seluruh manusia. Sudara-sudara. terutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam sama dengan Rasul-Rasul terdahulu kalau Rasul dahulu diutus oleh Allah dan diberi agama Islam. Karena semua Rasul, semua Nabi yang diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah SWT, diberi agama Islam. Maka tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak beragama Islam. Mulai Adam, Iblis, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Ismail, sampai Ishak, sampai Musa, sampai Harun, sampai Zakaria, sampai Isa, hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya beragama Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah hanya diistimewakan ditinggikan lebih daripada yang lain apa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan makhluk